Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bagaimanakah Cercis meninggal untuk yang kedua kalinya. Dia mati dikarenakan dibunuh oleh Mujay Lotis salah seorang menteri raja dan dia berkhianat dan tidak menepati janjinya. Dia memasukkan jerjis ke dalam patung dari tembaga yang telah dilobangi. Kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut beserta dengan bahan-bahan yang bisa membakar yang lain. Kemudian dibakarlah patung itu yang akhirnya melebur dan juga jerjis melebur di dalamnya. Dia pun mati. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji sebelumnya, Allah taala kembali membangkitkan Jarjis dan mengutus seorang malaikat, malaikat Mikail yang kemudian mengambil leburan daripada tembaga tersebut kemudian dihempaskan dan dilemparkan ke atas tanah sehingga dari situ muncullah kembali Jarjis Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali beliau. Namun ternyata tidak membuat sang raja sadar dan beriman. Namun sang raja dia semakin menjadi dan dia mencoba mencari cara-cara yang lain untuk bisa membinasakan Jerjis. Maka orang-orang yang ada di kerajaan, pembesar-pembesar kerajaan memberikan usulan kepada sang raja. Bagaimana kalau kita membunuh Jerjis dengan cara perlahan? pelan-pelan tapi pasti. Kalau kita bunuh dia pada satu waktu mungkin tidak berhasil. Dia kembali hidup. Lalu bagaimana kalau kita bunuh dia perlahan? Bagaimana itu? Kita bunuh dia dengan cara al-ju wal atas, yakni kita buat dia mati kelaparan dan kehausan. Maka Darjis digiring oleh sang raja dan bala tentaranya dan dipenjarakan di salah satu rumah yang ada di salah satu bagian kerajaan ditaruh di dalam rumah tersebut. Rumah ini cukup kuat, namun yang tinggal di dalamnya ada seorang wanita tua renta yang kemudian memiliki anak, namun anak tersebut cacat total, ya tidak bisa melihat, buta, tidak bisa bicara, bisu dan kondisinya stroke total, yakni tidak bisa beraktivitas mukaat kalau bahasa Arabnya mukaat mukaat itu yakni orang yang didudukkan, yakni dia duduk tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Maka sang raja pun meninggalkan Cerdis tinggal di dalam rumah itu, dipenjarakan di situ, tahanan rumah bersama dengan wanita yang ada di dalamnya dan juga anaknya. Dan tidak ada satupun dari bala tentara yang kemudian mengirimkan makanan ke rumah tersebut. Dilanjutkan kisahnya ala al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, "Falamma balagahu al-ju' qala al-ajuz." Ketika rasa lapar itu mulai dirasa oleh jangkis. Ya, ini ditaruh di dalam rumah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Langsung dia mulai terasa lapar. Kayaknya sudah lapar. Qala al-ajuz, maka beliau bertanya kepada nenek-nenek tua yang ada di dalam rumah itu. Hal indaki ta'amun aw syarab? Apakah kamu punya sedikit makanan atau minuman yang bisa saya makan dan minum? Qalat maka perempuan itu pun mengatakan, "La walladhi yahlifu bih." Tidak, saya tidak punya makanan, tidak punya minuman. Ma ahidna bit ta'am mundu kada wa kada. Kita sudah tidak pernah ketemu makanan sejak hari ini dan ini. Yakni sudah lama kita tidak ketemu makanan dan tidak ketemu minuman. Yakni nasibnya Jarjis dengan wanita ini sama. Wanita ini juga tidak mendapatkan konsumsi yang cukup. Wasa akhruj wa altamisu laka Tapi tenang saja. Kamu tetap di rumah ini sebagai tahanan. Saya akan keluar untuk mencari makanan-makanan atau minuman-minuman yang memang bisa dicari. Nanti tak carikan di luar. Qala laha Jarjis. Maka sebelum perempuan ini keluar, Jarjis berdakwah kepada perempuan ini. Jarjis berkata, "Hal ta'rifin Allah? Apakah kamu kenal siapa Allah?" Qalat lahu, "Na'am." Maka perempuan itu mengatakan, "Iya, saya kenal." Qala, maka Jarjis mengatakan, "Fa ta'budin? Apakah kamu menyembah Allah?" Qalat, "La." Kata perempuan itu tidak, saya tidak menyembah Allah. Yakni dia tahu siapa Allah, namun dia tidak menyembahnya, musyrikah. Qala maka Imam Tabari mengatakan fad'aha ila Allah fasaddaqathu. Maka Janjis mengajak perempuan itu untuk beriman kepada Allah dan perempuan itu pun membenarkan ucapan Janjis dan beriman. Wa antalaqat tatlubu lahu syai'an. Setelah itu kemudian perempuan ini keluar rumah mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk najis keluar dia. Wa fi min tahmilu Di dalam rumah itu ada satu tiang, tiang yang terbuat dari kayu yang kering dan tiang ini lumayan besar. Dengan tiang inilah semua kayu-kayu yang ada di atasnya itu ditopang. Yani semua kayu yang ada di atas itu ditopang dengan satu tiang ya dijunjung dengan satu tiang tiangnya lumayan besar faqbala ala doa maka jadis pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fama kana ka syai'in hatta khabarat tilka da'ama ketika beliau berdoa ternyata tiang tersebut langsung menghijau fa ambatat kullu fakihatin tuqal au tu'raf tiang ini pun berubah menjadi sebuah pohon yang menghasilkan berbagai jenis buah-buahan yang dikenal oleh manusia dan bisa dimakan. Yani satu pohon namun buahnya banyak ya ada durian, ada apa ya pokoknya di situ semua buah-buahan itu ada au sama hatta kana fima ambatat al-ya wal-lubya hingga di antara yang ditumbuhkan oleh pohon ini yaitu buah liak dan lubia. Lubia labu mungkin, labu. Kemudian liak, liak dikatakan alimam Imam At-Tabari nabatun bisyam lahu habbun yu'kal. Liak ini adalah buah yang langka di Syam dan buah ini memiliki biji yang bijinya juga bisa dimakan. Yakni buah yang sangat langka itu pun tumbuh di pohon tersebut. Yani masya Allah pohon ajaib. Semuanya tumbuh buah apapun ada di situ tersedia. Bukan hanya itu. وظهر للدعامة فرع min faukil البيت أظله وما حوله dan ternyata dari tiang tersebut muncul far' yakni muncul cabang atau ranting yang kemudian ranting ini ke atas rumah yang kemudian ranting ini pun menyebar dan menaungi rumah. Ya, ini betul-betul seperti pohon, kayak pohon beringin mungkin. Ya, jadi asalnya tiang. Beliau berdoa, langsung hijau, langsung kemudian keluar rantingnya, rantingnya menembus rumah, kemudian melebar dan menaungi semua rumah. Nah, jadi pohon. Wa kebalatil ajus. Ketika itu nenek tua itu pun pulang ke rumah Wahwa bima yakul ragadan. Ketika itu si Darjis sedang makan enak dengan buah-buahan yang ada, sedang enak makan dia. Falamma ra'at alladhi hadatha fi baitiha min ba'diha qalat Ketika perempuan ini pulang dan melihat keanehan yang ada dalam rumahnya, kok agak gelap rumah saya? Ya kok banyak rantingnya? Dia masuk, loh kok ada pohon di tengah rumah saya? Qalat maka dia pun langsung serentak mengatakan amantu billadzi at'amaka fi baitil ju'. Aku beriman dengan zat yang memberi kamu makan di rumah kelaparan ini. Fad'u hadha rabbal 'azim liyashfiya ibni. Saya meminta kepadamu agar berdoa kepada Rabbmu untuk menyembuhkan penyakit anakku. Yakni orang tua ini baru sadar bahwa yang ditahan di rumahnya itu bukan orang sembarangan. Dia lihat, Masya Allah, ya batang pohon eh batang pohon ya batang kayu yang dijadikan sebagai tiang rumah bisa menjadi pohon wah ini bukan orang sembarangan maka dia pun meminta agar Jajis menyembuhkan anaknya qala Jajis pun mengiyakan adnihi minni dekatkan anakmu kepada saya bawa kemari fa adnadhu minhu kemudian anak itu dibawa menuju ke Jajis Fabasaka fi ainaihi fa'absar. Kemudian beliau pun meludahi kedua matanya langsung melek. Ya, kayak siapa? Hah? Seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang perang Khaybar. Ketika itu beliau hendak menyerahkan bendera perang kepada siapa? Ali. Dicari aina Ali, ternyata bihi Ramad beliau matanya belean, ini kena penyakit mata yang membuat beliau tidak bisa melek. Dipanggil sama Rasul, diludahi, langsung sembuh dan tidak pernah belean lagi. Nah ini jajis, ya. Meludahi mata anak ini langsung melek, ya. Pada fata fi udurehi fasami' Kemudian beliau pun meniup meniup kedua telinganya langsung bisa mendengar. Ya. Ini lebih dari apa praktek tukang sihir sebelumnya. Kalau tukang sihir sebelumnya kupingnya siapa? Kupingnya sapi, ya. Kanan kiri ditiup langsung jadi dua. Ini enggak. Kanan kiri ditiup langsung bisa dengar. Qalat lahu. Maka perempuan itu pun mengatakan, abdul lisanah wa rijlai rahimakallah." Sekarang tolong buat dia bisa bicara dan buat dia bisa berjalan. Semoga Allah merahmatimu. Karena anaknya waktu itu cacat matanya buta kemudian mulutnya tidak bisa ngomong, kemudian dia juga tuli tidak bisa dengar dan juga dia stroke tidak bisa jalan. Ya kayak patung ya, kayak patung. Nah, Jarjis perlahan diludahi matanya, melek. Ditiup telinganya, langsung bisa dengar. Tinggal apa? Tinggal ngomongnya dan jalan. Belum bisa ngomong dan belum bisa jalan, tapi sudah bisa melek-melek dan bisa dengar. Qala maka Jajus mengatakan akhiri, tenang, perlahan. Fa'inna lahu yauman adiman. Nanti dia akan memiliki hari yang sangat bersejarah. Nah, yakni dialah yang nanti akan menemani Jajus pada pemandangan terakhir beliau sebelum meninggal. Wa kharajal maliku yasiru fi madinatih. Ketika itu sang raja sedang berjalan melihat kerajaannya keluar lagi santai ya falamma nadara ila syajarah ketika dia melihat ada sebuah pohon yang aneh pohon apa itu satu pohon buahnya kok banyak jenisnya banyak qala li ashabi maka dia pun berkata kepada tentaranya inni ara syajaratan makanin ma kuntu a'rifuha bihi saya tadi melihat ada sebuah pohon ya yang saya belum pernah melihat pohon kayak gitu ya pohonnya gede rantingnya teduh kemudian buahnya aneh wakai ya buahnya itu bermacam-macam Alulahu maka bala tentaranya pun mengatakan kepada sang raja tilka syajarah nabatat lidzalika sahir ya pohon itu ya pohon yang tumbuh di rumah rumah tahanan penyihir yang kamu tahan itu alladhi arata an tu'adzibahu bil ju' yang engkau ingin untuk meniksa dia dengan rasa lapar huwa fi qad syabi'a minha tapi sekarang ternyata tukang sihir itu sudah kenyang dengan pohon itu wa syabi'atil faqirah wa laha ibnuha bukan hanya itu perempuan tua yang ada di rumah itu juga ikut kenyang dan anaknya pun ikut sembuh berita gembira maka sang raja pun murka ngamuk dia oleh oleh ditaruh di rumah biar mati kelaparan lah kok malah gemuk kenyang dia fa'amara bil baiti fahudim maka dia pun mengirimkan para tentara untuk merobohkan rumah tersebut dirobohkan rata dengan tanah wa bisyajara lituqta kemudian dia memerintahkan pohon itu untuk ditebang falamma hammu biqat'iha Ketika mereka sudah berbondong-bondong ingin untuk menebang pohon tersebut, aibasahallahu taala kama kanat awwala marrah. Allah mengembalikan bentuk pohon itu menjadi tiang seperti semula. batarakuha. maka mereka pun meninggalkan pohon itu. Ketika didatangi mau diberi gaji, langsung apa rantingnya langsung balik, buahnya hilang, jadi kayak tiang sebelumnya. Oh sudah baliknya sudah, tidak usah ditebang. Mereka pun kembali. Wa amara bi Jarjis. Kemudian sang raja memanggil Jarjis ke kerajaan. Fatubiha ala wajhi. Diseret di atas wajahnya menuju kerajaan. Wa autadalahu arba'ata autad. Kemudian diikat dengan empat ikatan. Wa amara bi ajlin. Kemudian sang raja meminta didatangkan satu ekor anak sapi. Wa auqara ustuwanan mahumil. Kemudian anak sapi ini diminta untuk menggotong beberapa tiang bangunan. Wallahu a'lam anak sapinya kayak gimana itu. Ya, wa ja'ala fi asfal al-ajl khanajir wa shifaran. Kemudian diletakkan atau digali di bawah anak sapi itu beberapa lubang. Thumma da'a bi arba'ina fawran. Kemudian sang raja minta didatangkan 40 ekor sapi dewasa. Ini satu ekor sapi yang anak sapi kecil, kemudian di atasnya dikasih beberapa tiang, bawah dia juga diikat, bawahnya dikasih lubang, kemudian raja minta didatangkan 40 ekor sapi. Fanahadat bil ajli nahdatan wahidah wa tajisu tahtaha. 40 ekor sapi itu langsung nyeruduk ya disuruh untuk apa namanya nyeruduk anak sapi ini sekali serang dan jajus ketika itu dia ikat di bawah anak sapi. Jadi jajus di bawah. Ini anak sapi. Kasih tiang, bawahnya kasih lubang. Empat ekor sapi sudah siap kayak matador begitu. Kemudian diseruduk sekali serang. Patuk tak salah kita. Langsung jajus pun putus menjadi tiga bagian. Ya, Sodu gak karuan-karuan. Lepas badannya. Thumma amara biqita'atin fa'agriqat benar. Kemudian salah satu bagian tubuh Jajus pun diambil, kemudian dibakar dengan api. Hatta idza adat ramadan ba'da bidzalika ramad rijalan fadaruhu bil bahr. Kemudian ketika bagian tubuh ini sudah menjadi abu, dibawa ke sebuah lautan, kemudian ditebar di sana. Ya, tujuannya apa? Biar tidak hidup ya kalau di kalau dibakar semua khawatir hidup ini dipisah satu bagian tetap terpotong satunya dibakar jadi abu dibuang ini kematian yang ketiga Dajjal pun mati pada siksaan seperti ini falam yafrahu makanahum ketika mereka bala tentara masih di tempat itu yakni masih membawa abu Dajjal dan menyebarkan abu itu di lautan sami'u sautan minas sama ternyata mereka tiba-tiba mendengarkan suara dari langit yaqul suara itu mengatakan ya bahru wahai lautan innallaha ya'muruka an tahfadha ma fika min hadzal jasad tayyib Allah memerintahkan engkau untuk menjaga abu yang ada di dalammu dari abu jasad yang mulia ini Fa inni uridu an u'idahu kama kan karena aku diperintah untuk mengembalikan jasad itu sebagaimana semula. Yakni Allah memerintahkan malaikat yang menjaga lautan untuk memerintahkan lautan untuk tidak menghanyutkan debu dari jasad cercis. Kemudian Allah mengutus angin yang sangat kencang kemudian debu atau abu-abu itu pun bermunculan dari air laut. Ini mirip kayak kisah yang disebutkan oleh alimah Muslim dalam sahihnya, kisah salah seorang bapak Bani Israel. Ya, bapaknya ini termasuk bapak yang jahat, Ya ini ya bapak yang suka foya-foya. Ketika dia mau mati, khawatir nanti disiksa sama Allah, memberi wasiat sama anak-anaknya. Bakar diri saya, abunya sebarkan ke lautan. Ketika dilaksanakan ritual tersebut, Allah memerintahkan bumi, memberitakan laut, memberitakan angin untuk mengumpulkan abunya. Begitu terkumpul, langsung berdiri dan hidup. Nah ini, Sergis. Ketika Allah mengirimkan angin, kemudian debu itu pun bertebarak keluar dari lautan tersebut. Kemudian angin itu pun mengumpulkan abu-abu tersebut hingga menjadi utuh kembali. Ya ini jadi satu. Jadi abu yang tidak berserakan kehayati seperti sebelumnya qabla ayyadhuru yang sebelum mereka sebarkan walladzina daruhu qiyamun lam yabrahu thumma nadaru ila ar-ramad yaturu kama kan kemudian dari debu itu tersebut langsung membentuk sebuah apa jasad kemudian romat itu pun kembali seperti jasadnya jarjis yakni asalnya debu Kemudian dari debu itu kemudian gabung-gabung sendiri menjadi sebuah jasad. Hatta kharaja min hujarjis. Ternyata jajis keluar dari balik debu tersebut atau abu tersebut. Mughbarran yang raksub raksah dalam keadaan berdebu sambil mengusap-ngusap kepalanya. Keluar dari abu sambil hidup lagi dia. Faraja'u maka pada tentara itu pun pulang. dan janji sumahum jis pun pulang bersama dengan mereka. Pulang bareng ya. Falamman tahu ilal malik ketika mereka sudah menemui sang raja akhbiruhu khabar saud alladhi ahya warrihul lati jama'athu Pada tentara itu pun menceritakan kepada raja tentang suara yang mereka dengar dan angin yang menghidupkan kembali Jajis. Wah sang raja, ini orang bukan orang sembarangan. Sudah kita sebar kemana-mana, itu dia punya abu. Eh ternyata balik lagi, hidup dia. Ini kayak kisahnya, kayak kisahnya ulam. Ya, dibawa ke gunung, tujuannya untuk dilempar, eh balik lagi. Faqala malik. Akhirnya dari sini, sang raja pun putus asa. Ya, mau diapakan lagi. Orang ini memang sakti gunung halaka ya Jarjis fima huwa khairun li akhirnya sang raja pun mengatakan hei Jarjis ya apakah kamu punya solusi lah solusi terbaik lah untuk saya dan kamu ya, tidak merugikan saya juga tidak merugikan kamu sudah damai saja damai Falaula an yaqula an-nasu innaka qahartani wa ghalabtani lattaba'tuka wa amantu bik kalau seandainya engkau tidak mengkhabarkan kepada manusia kalau kamu mengalahkan saya, saya akan mengikuti dan beriman denganmu yakni tolong jangan bilang sama orang kalau saya kalah ya walakin isjud li aflus sajdatan wahidah tapi sekarang saya minta satu permintaan saja ya saya minta kamu sujud kepada berhala saya ini sekali saja au idbah lahu syatan wahidah atau kamu nyembelih satu ekor kambing saja Thumma ana af'al ma yasurruk. Nanti saya akan mengerjakan apapun yang kamu minta ini sudahlah ya wislah saya nerah, ya saya nerah bendera putih diangkat ya kini aja wis kita pakai cara damai kita damai ya nggak usah susah-susah kamu sujud sama berhala saya atau nyembelih satu ekor kambing untuk berhala saya nanti tenang saya akan melakukan apa saja yang kamu inginkan falamma sami'a jaljisu suhada min qawli ketika Jajis mendengarkan tawaran sang raja tami'a ayyuhlikas sanam hina yadkhuluhu alaihi maka Jajaj pun mulai berkeinginan untuk menghancurkan berhala itu ketika dia masuk menemui berhala tersebut. Rajaan ayub minalahul malik hina yuhlika sonama. Dengan harapan sang raja sadar dan mau beriman ketika berhalanya hancur binasa. Wayar asuminhu dan agar sang raja itu tidak bergantung kepada berhala. Fakadahul jajis Maka jajis pun ingin menipu sang raja jadi sang raja menawarkan kepada jajis, kamu ya tolonglah ya daripada kita pakai cara kasar, kamu juga tidak mati-mati, saya juga tidak kebaca kehabisan akal, segini saja, ya. Kamu setuju sama berhala saya, atau kamu nyembelih untuk berhala saya, nanti saya akan mengikuti semua keinginan-keinginanmu. Tenang saja. Jajis pun mulai muncul sebuah siasat, bagus juga ini, ya. Nanti tak turuti, jadi begitu saya ketemu berhalanya, tak pecah berhalanya. Tujuannya apa? Biar raja sadar kalau berhala ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dipecah saja, diem aja. Ya. Akhirnya sang jajis pun muncul siasat. Sekarang gantian. Yang awalnya raja ngerjain jajis, sekarang jajis ngerjain raja. Fakala, naam. Sang jajis mengatakan, oh ya, ya sudah. Saya mau sujud. Ya, saya mau sujud. Idza syi'ta fadkhilni 'ala sanamik asjudulah wa adbahulah. Oh ya, ya sudah. Gini aja saja. Terserah jenengan. Kalau memang jenengan pingin saya ini sujud kepada sonam, ya saya akan sujud dan saya akan menyembelih untuk berhala Anda. Fafadihal maliku biqaulih, maka sang raja pun langsung gembira sekali mendengar ucapan sang Jarjus. ini? ilaih, faqabbada yadayhi wa rijlaihi wa rasah. Langsung sang raja beranjak dari tempat duduknya menuju ke Jarjus, dicium-cium Jarjus, ya, dicium tangannya, dicium kakinya, dicium kepalanya. Ya, yakni sangat gembira. Alhamdulillah. Jadi, <laughs> ya sangat gembira, sangat gembira atas apa persetujuan dari Jarjus. Wa maka sang raja pun mengatakan, inni a'zimu 'alaik alla tadalla hadzal yawm wa la tabitu hadhihi al-lailah illa fi baiti wa 'ala firash. Karena saking gembiranya sang raja, dia mengatakan kepada Jajis, "Gini, Jajis, ya, hari ini kamu saya undang. Jangan sampai kamu tidur pada malam ini kecuali di dalam rumahku dan di atas ranjangku. Tenang, kamu dapat kehormatan, bisa masuk kamar khusus raja. Apa namanya? Ranjang raja Wa ma'a ahli. Bukan hanya itu. Permaisuriku akan menemanimu sepanjang malam. Hatta tastarih wa yadhhab anka wasabul adab. Hingga engkau bisa istirahat dan menghilangkan capek selama disiksa. Ya. Sehingga umat manusia keesokan harinya bisa melihat bagaimana kamu memuliakan saya. Fa'akhallalahu baitah. Wa akhraja minhu man kana maka sang raja pun mengkosongkan rumahnya. Semua pelayan-pelayan kerajaan yang ada di rumahnya dikeluarkan semua, mengungsi, keluar semua. Ya, dikosongkan rumahnya. Kemudian jadis pun fadhallabihi jadis, jadis pun ada di situ. Ditaruh di dalam kamarnya bersama dengan istri sang raja. Sudah, tinggal sama sang raja. Hatta ida adrakahul lain. Ketika malam tiba, Kalau yusalli. Jadis pun sholat Wa zabur Beliau pun membaca dari kitab Zabur. Wa kana ahsanan nasi sauta. Beliau adalah orang yang paling bagus bacaannya. Falamma sami'at humra'atul malik istajabat lahu. Ketika istri raja mendengarkan bacaan Jarjis langsung tertegun dan langsung tertarik dengan Jarjis. Wah ternyata orang ini bagus bacaannya. Kemudian istrinya raja ini pun diam-diam mendengarkan bacaan cerdas di belakang cerdas. Walam yash'ur illa wahya khalfahu tabuki ma'ah. Cerdas tidak sadar kalau di belakangnya ada permaisuri raja yang sedang mendengarkan bacaannya ikut menangis bersama dengan cerdas. Yakni terpengaruh dengan bacaan Zabur. Ketika selesai sholat, pada aha cerdas Lihat kok ada istirahat raja dipanggil sama jajis. Ilal imani fa amanat diajak untuk beriman, maka perempuan itu pun langsung beriman. Wa amaraha fakatamat imanaha. Kemudian jajis mengatakan kepada wanita ini untuk menyembunyikan keimanannya. Kamu diam saja. Kamu beriman tapi jangan bilang suamimu kalau kamu beriman. Simpan baik-baik. Falamma asbaha ketika datang waktu pagi rada bihi ila baitil asnam liyasjudalaha. Maka sang jajis pun dibawa ya menuju ke rumah sonam untuk sujud kepada berhala tersebut dan dihadiri oleh seluruh penduduk kerajaan ya pemandangan yang akan disaksikan oleh raja wakilnya ajuz alladhi kana sujina fi baitiha ketika itu orang-orang pada rumpi ngomong kepada nenek tua yang dulu satu tahanan dengan dajis di rumahnya. Ngomong kepada nenek ini. Hal alim ta anna hal alim ti anna dajis qad futina Kamu tahu enggak si dajis? Oh ya saya kenal. Dajis sekarang sudah terfitnah loh. Sudah menyimpang dia. Wa ila dunia. Sekarang dia sudah keranjingan dunia. Wa ta'amahul maliku fi mulkih. Dan dia sudah dijadikan sebagai raja apa diberi kerajaan sama sang raja wa qad kharaja bi ila baiti asnami liyasjudalaha dan sekarang jadi sedang perjalanan menuju ke padepokan berhala untuk sujud kepada berhala tersebut. Fakharajatil laju fi a'radihim maka nenek tua itu pun marah besar. Piye orang ini? Nyuruh saya beriman. Lah kok sekarang mau kubur dia? Enak, Maka dia pun keluar. Ala fi aradhim, Membelah sok-sok orang yang ada ketika itu yang sedang melihat pemandangan saja. Dia datang. Tahmilu ibnaha ala atiqiha. Anak yang tidak bisa jalan tadi. Itu ditaruh di atas pundaknya. yakni digendong sama dia. Bawa. Jadi saksi. Watarabbi khujarjis. Terus nenek ini ngomel-ngomel. Ya. Mencela-cela jajis. semua orang ini kurang ajar. Khusus pokoknya kabur Warna Wanasu mustaghiluna anha. Ketika itu umat manusia tersibukkan dari orang ini. Nah, ini tidak ngurusi perempuan ini. Tapi melihat jajis. Yang sebelumnya getol ngurusi raja. Lah kok sekarang nuruti raja. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Falamma dakhala jajis subayat al asma ketika Jaldis sudah masuk di rumah yang ada berhala di situ Wadakhala nasu ma'ahu. Ketika itu umat manusia ikut nimbrung masuk melihat Dajjal ngapain di situ. nabot maka Dajjal pun mulai melihat-lihat, lihat keadaan sekitar. Fa'idal ajuz wa binuha ala atiha akrobun nasi ilai akroban nasi minhu maqaman. Ternyata secara tidak sadar Dajjal melihat, loh, nenek tua dan anaknya yang sedang digendong ada di dekat dia. Loh, baik kok orang iya. ini. Ya. Ini banyak kok di sini sama anaknya. Pada ibn al-ajus bismi. Langsung ketika itu Jarjis menunjukkan kepada wanita tersebut apa yang beliau janjikan sebelumnya. Dipanggil nama anak tersebut. Eh, fulan. Fanataka bi ijabati. Langsung spontan dia bisa menjawab panggilan Jarjis. Langsung bisa ngomong. Wa ma takallama qabla dzalika qattu. Padahal sebelumnya tidak bisa ngomong. Tsummaqtaham an atiqi ummi. Kemudian secara spontan loncat dari apa gendongan ibunya. Yamshi ala rijlaihi sawiyatain. Dia langsung bisa berjalan tegap di atas kedua kakinya. Wa ma wati'al arda qabla dzalika qattu biqadami. Padahal sebelumnya dia belum pernah menginjak bumi dan tanah sebelumnya yakni langsung bisa ngomong dipanggil hei fulan oh iya ada apa jajis Wah, bisa ngomong langsung loncat langsung jalan falamma waqafa baina jajis ketika pemuda ini sudah berhadapan dengan jajis qala maka jajis berkata kepada pemuda tadi idhab sekarang kamu berbalik kamu pergi fad'uli hadhil asnam kamu datangi berhala-berhala itu panggil berhala itu menuju kemari Wahyahinaidin ala manabir Ketika itu berhala-berhala tersebut ditaruh di atas mimbar dari emas. Wahidun wa sonaman. Jumlah secara total 71 berhala. Wahum ya'buduna syamsa wal qamara ma'aha. Dan penduduk kerajaan mereka biasa menyembah matahari dan bulan bersama dengan menyembah berhala-berhala tersebut. Faqala lahul ghulam. Maka pemuda itu pun berkata kepada Darjis, Kaifa aqulu lil asnam? Gimana caranya saya memanggil berhala tadi? Apa berhala-berhala tersebut? Qala jajis mengajari, taqulu laha kamu datangi berhala itu dan ngomong kepada mereka. Inna jajis yas'aluk wa ya'zim 'alaika billadhi khalaqak illa ma ji'tahu. Bilang sama berhala itu, ya. Jajis mengundang kalian dengan nama Tuhan kalian. Kalian harus datang. Falamma qala lahal gula dalik. Maka sang gulam tadi pun jalan ya menuju ke berhala tersebut langsung ngoceh-ngoceh. Hei kalian diundang kerja sekarang. Ya. Kalian harus datang. Akbalat ternyata 71 berhala itu pun berjalan sendiri. Tadahri ila Jarjis dan berjalan pelan-pelan menuju ke Jarjis. Falam mantahat ilai ketika berhala itu sampai di hadapan Jarjis, rakabal arda jadi Jarjis langsung menghentakkan tanah dengan kakinya. Fakasat biha wabimana biha? Ternyata dengan hentakannya Jarjis langsung 71 berhala itu pun degesap, ya, langsung ditelan bumi bersama dengan mimbarnya sekaligus langsung hilang. Wa kharaja iblis min jawfi sonamin minha hariba min al Ternyata dari salah satu berhala itu iblis pun muncul ya, takut tenggelam ke dalam tanah, lari dia. Falamma marra bi jarjis, ketika iblis itu lari terbelit-belit dan melewati jarjis, akhadha binasiati langsung dipegang ubun-ubunnya sama jajis pegang eh mau kemana kamu Fakadalahu birasi wa unuki. Langsung kepala dan leher iblis itu pun dipegang oleh Jarjis. Wa kallamahu Jarjis faqalalah. Maka Jarjis pun bertanya kepada iblis tersebut. Akhbirni ayyatuha ruhun najisah wal khalqul mal'un malladhi yahmiluk ala an tuhlika nafsak wa tuhlikan nas ma'ak. Sekarang coba kamu cerita wahai iblis yang terlaknat lagi najis ya Ngapain kamu membinasakan dirimu dan umat manusia sekarang? Wa anta ta'lam annaka wa junduka tasiruna ila jahannam. Dalam keadaan kamu sendiri tahu, kamu nanti dan juga para tentaramu masuk ke dalam jahanam. Dan yang kamu susah payah apa namanya? Semangat sekali menyesatkan umat manusia. Ngapain? Faqala lahu iblis. Maka iblis pun berkata kepada Charcis, sekarang perdebatan antara iblis dengan Charcis. Katanya iblis, Lau khujirtu bainama asraqat alaihi syams. Kalau seandainya aku wahai Darjis disuruh milih antara dunia wa adlama alaihi lain antara dunia ini yang terbit di situ matahari dan yang gelap di situ malam. Wa baina halakati bani Adam wa dalalatihim. Disuruh milih antara dunia seisinya dan juga disuruh milih antara kesesatan Bani Adam seluruhnya. Awahid tarfatain atau salah satu di antara mereka sekejap lah tartu tarfatul aini ada dalika kulli. Saya akan memilih kesesatan umat manusia daripada memilih dunia. Katanya Iblis, ini dia sangat semangat. Masa kamu ragu sama saya, Jarjis ya? Memang dari dulu saya ini hobinya kayak gitu. Bikin orang sesat. وإنه ليقع لي من الشهوة في ذلك واللذة مثل مثل جميع ما يتلذذ به جميع الخلائق dan saya sangat suka dengan pekerjaan satu ini sebagaimana kalian suka dengan makanan-makanan yang kalian suka ya ya memang hobi saya saja tidak usah ditanya lagi alam ta'lam ya Jarjis Allah asjada li abika Adam jami'al malaika kamu enggak tahu Jarjis bagaimanakah Allah membuat bapakmu Adam sujud eh, bagaimana para malaikat dibuat oleh Allah sujud kepada Adam Fasajada lahu Jibril wa Mikail wa Israfil wa jami'ul malaika al-muqarrabin. Dan engkau juga tahu bagaimanakah Jibril, Mikail, Israfil semuanya malaikat yang terdekat semuanya sujud kepada Adam. Wa ahlus samawati kulluhum dan juga seluruh penduduk langit wa amtana'tu min sujud dan aku tidak mau sujud ketika itu Fakultu la asjud lihadal khalq wa ana khairun min. Dan saya mengatakan ketika itu saya tidak mau sujud kepada makhluk ini padahal dan aku adalah makhluk yang lebih utama daripada dia. Ya ini jajis diingatkan. Kamu tidak ingat apa? Ya, saya memang bangkang memang. Sejak dulu saya memang bangkang. Suruh sujud kepada Adam tidak mau. Ya, sudah tidak usah nanya saya lagi. Falamma qala hadza khallahu jajis. Ketika iblis mengatakan seperti ini dilepas sama jajis. Ya wis lah memang bangkang gue mokong. Is lepas sama jajis. Fama dakhala iblis mundu yauma idin jawfa sonam makhafatal khasab. Sejak itu iblis tidak pernah kembali lagi. Wa qala al-malik sekarang gantian urusan jajis dengan sang raja. Raja ngamuk ya. Ini disuruh sujud malah ditelan bumi. Ini saya punya berhala. Wah ini orang menipu oleh Malik, maka Malik sang raja pun mengatakan, Ya Jarjis, wahai Jarjis, khadda'tani, wa ghadartani, wa ahlakta alihati. Kamu sekarang berani menipu saya ya. Kamu tipu-tipu saya dan kamu bunuh itu semua berhala-berhala saya. Ngamuk sang raja. Faqala lahu Jarjis. Maka Jarjis mengatakan kepada sang raja, "Innama fa'atu dzalika 'amdan." Memang sengaja wahai raja saya melakukan hal itu. Memang saya sengaja tipu-tipu kamu. Ya, lita'tadiru wa lita'lam agar kamu bisa sadar wahai raja. Lau kanat alihatan kama taqul idzal lam tana'at minni. Kalau memang berhala-berhala itu adalah sesembahan yang betul-betul Tuhan, saya berhala itu akan menghalangi serangan saya kepada mereka. Fakaifa tiqatuka wailat atau wailat di alihatan lam tan lam tamna anfusaha minni. Lalu kenapa kamu percaya dengan berhala-berhala itu yang ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya dari diriku? Wa ana khalqun wa ana makhluqun dhaif, sedangkan aku adalah makhluk yang lemah, la amliku illa ma malakani rabbi. Saya tidak memiliki apa yang tidak memiliki kecuali apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar cara kamu itu raja ya itu makhluk tidak bisa apa-apa lah kok disembah ya tak hentakkan pakai satu kaki saja langsung delesep kalau memang itu adalah Tuhan, tidak mungkin seperti itu. Malah kebalik, saya yang dihentak, saya yang masuk. Qala Al-Imam Tabari mengatakan, "Falamma qala hadza Jarjis." Ketika Jarjis mengatakan hal ini di hadapan raja, raja sudah nggak bisa ngomong sudah, ya. Dia sudah kehabisan argumen. Maka kallamatuhum kallamatuhum imra'atul malik Ternyata istri sang raja tidak tahan melihat kejadian seperti itu. Langsung ikut bicara. Wa imanaha. Dan langsung menampakkan kepada mereka keimanannya. Saya telah beriman dengan Jarjis dan dengan Tuhan Jarjis. Wakalat Maka perempuan ini pun mulai ceramah maka tajiruna namun hadzal rajul. Kalian nunggu apa lagi? Kenapa kalian tidak mau beriman dengan lelaki ini? Fatukhsaf bikumul ardh liku. Kalau kalian tetap tidak mau beriman, kalian juga nasibnya sama kayak berhala kalian, dan delesep ditelan bumi. Kama halakat asnamukum. Allah Allah ayuhal qaum fi anfusikum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah pada diri-diri kalian. Wah, ceramah istilahnya. Ngamuk sang rajanya. Faqala lahal malik. Maka sang raja ngomong kepada istrinya, "Wahai Hanlat Iskandar wahai Iskandar celaka kamu." heh, Waduh, lah kok bisa kayak gini kamu ini? Ma asra' ma adallaka hadha sahir fi lailatin wahidah. Kok bisa kamu jadi sesat baru nginap sama tukang sihir ini satu malam sudah sesat kayak gini? Wa ana uqazi mundu sab'a sinin falam yatuk minni syai'an Ya, padahal kamu berhubungan dengan saya tujuh tahun lamanya, kamu tidak pernah bantah. Nah, kok baru satu malam dengan dia langsung kayak gini, 180 derajat. Qalat lahu, maka perempuan ini pun mengatakan, "Afama ra'aitallah kaifa yadhkarahu bik?" Tidakkah engkau melihat Allah telah memenangkan jadis di atas kekuasaanmu? Nah, tambah diceramai sama istrinya, ngamuk seraja. Maka raja pun fa'amara biha inda dalik. Maka sang raja pun murka dan marah. Kemudian wanita ini pun diseret. Fa'umilat ala khasyabati jarjis. Kemudian dia pun ditaruh dan digantung di atas kayu yang dulu digunakan untuk menyiksa jarjis. Fa'ulqat biha kemudian ditali, di di atas kayu tersebut wa ju'ilat 'alaiha al-amshad allati ju'ilat 'ala jarjis kemudian dia pun mulai disisir dengan sisir dari besi yang dulu pernah disisir untuk jarjis yakni dia mulai dikuliti hidup-hidup ya istrinya raja siksa sekalian ini bangkang Falamma alamat min wajil adab ketika istri raja tersebut mulai merasakan sakitnya siksaan, mulai nggak tahan dia, ya, mulai nggak karu-karuan. Alat maka dia pun mengatakan, Udu'u rabbak ya Jarjis yukhaffifu anni wahai Jarjis berdoalah kepada Allah agar meringankan siksaanku fa inni qad alamtu minal adab saya sekarang sudah kesakitan Ya wajar ya ikhwah. Yang sangat sakit. Hidup-hidup dikuliti seperti itu. Fakala. Maka Jajus mengatakan. Unduri fauqa. Sekarang kamu coba lihat ke atas. mana para dhahikat. Ketika perempuan itu melihat ke atas. Langsung tertawa. Fakala lah Jajus bertanya. Mal ladzi Kenapa kamu ketawa-ketawa? Qalat maka perempuan itu mengatakan ara malaika ini fauki. Saya melihat dua malaikat ada di atasku. Ma'ahuma min huliyil jannah yang tadrani bi. Dua malaikat ini membawa mahkota dari surga menunggu keteranganku. idza kharajat, idza kharastu zayyannaha bidzalika taj. Kalau saya keluar dari jasadku, aku akan diberi mahkota tersebut. Tsumma sa'ida biha ila jannah yang kemudian aku akan dibawa ke surga. Semangat perempuannya. Wis apa-apa mau dikapain terserah, yang penting cepat mati. Falamma qabadallahu ruhaha ketika Allah mencabut rohnya akbala janji su'ala doa maka jalsis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah detik-detik terakhir kematian beliau yang keempat yang beliau tidak bisa kembali hidup lagi beliau pun berdoa mengakhiri kisahnya beliau mengatakan Allahumma antal ladzi akramtani bihadal bala ya Allah engkaulah yang memberikan aku kemuliaan dengan siksaan ini litu'tiyani bihi fadail syuhada agar engkau memberikan kepadaku keutamaan orang-orang yang mati syahid. Allahumma fahada akhiru ayyamin ladhi wa'adani. Ya Allah, inilah detik-detik terakhir kehidupanku di dunia. Allati fihi raha min bala'id dunya, kehidupan yang apa kematian yang akan aku istirahat dari siksaan dunia. Allahumma fa inni as'alu. Ya Allah, sekarang aku meminta kepadamu Allah takbidu ruhi janganlah engkau mematikan aku wala azurumin min makani hada dan janganlah sampai aku bergeser dari tempatku ini hatta tanzila bihadal qawmil mutakabbirin min satuatik wa nikmatika ma'ala bi Jangan sampai aku mati ya Allah sampai engkau turunkan adab kepada orang-orang ini ya yang telah menyiksaku wa ma tasfi bihi sadri adab yang membuat aku senang wa taqarra bihi aini dan membuat mataku sejuk fa innahum zalamuni wa azzabuni karena mereka telah mendolimi dan menyiksaku falamma faragha min hadha doa ketika saja selesai membaca doa ini yakni doa permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala minta dirahmati kemudian minta aku untuk diturunkan adab kepada kaum-kaum ini karena sudah tidak bisa diperbaiki rajanya kayak bagaimanapun tetap kafir dia maka dia minta ya bencana untuk ditimpakan kepada mereka setelah beliau berdoa antarallahu Alaihi nar Allah langsung menurunkan hujan kepada mereka dari api Biasanya rintik-rintik dari air. Ini api yang turun. Falamah tarahu ketika mereka sudah mulai terbakar. Seluruh isi kerajaan terbakar. Raja terbakar. Semuanya kebakaran. Amidu ilai. Maka semua penduduk kerajaan. Mereka pun langsung menyerang Jarjis. Kemudian mereka mulai menusuk-nusuk Jarjis dengan pedang-pedang mereka. Ghaidan min syiddatil harik. Karena mereka merasa kesakitan dengan apa api tersebut. Yakni mereka kebakaran saking panasnya, ngamuk mereka melihat mana jajis ditemui kemudian ditusuk-tusuk, diserang sak kampung lah itu. Ditusuk-tusuk. Liyatiyahullahu ta'ala bil yang akhirnya jajis pun mati pada saat itu dan itulah yang terakhir kalinya. Falamma Madinah ketika seluruh kota telah binasa terbakar ya penduduknya kosong ya kotanya kosong bukan kota mati tapi kota mateng, ya mateng semua wasarat ramadan kemudian mereka semua sudah menjadi debu hamalahallahu min wajhil ardi hatta aqallaha Allah mengangkat negeri tersebut ke atas langit setelah menjadi abu diangkat ke atas langit ja'ala 'aliyaha safilaha kemudian dibalik yang di atas menjadi di bawah dibalik tok kayak diuruk ya ibu. diangkat dibalik selesai hilang akhirnya nama kerajaan itu pun hilang penduduknya pun hilang sudah tidak dikenal lagi di, atas muka bumi tidak ada bekasnya rata semua falabisat zamanan minad ketika sudah berlalu beberapa generasi yakhruju min tahtiha dukhanun muntin ternyata muncul dari tanah bekas kerajaan itu asap yang sangat busuk la yashummuhu ahad illa suqima saqman shadida kalau ada orang yang mencium bau itu langsung teler dan langsung sakit dengan rasa sakit yang kronis illa annaha asqamun mukhtalifah tapi rasa sakitnya itu berbeda-beda ya kecium langsung mendem yang ini kecium langsung mendem yakni baunya sangat busuk fakana jami'u man amana bi Jarjis wa qutila ma'ahu arba'atun wa thalathina alfan wa mar'atul malik rahimahullah jumlah orang yang beriman dengan jarjis dan yang terbunuh dengan beliau sejumlah 34 ribu beserta dengan istri raja semoga Allah merahmati mereka semua maka dengan ini selesailah kisah janji beliau meninggal dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau meninggal raja mati dan yang mengikutinya tewas maka dengan ini selesailah kisah Tarjis alaihi salam dari cerita terakhir ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya. Ikrarul musyrikin birububiyatillah. Kaum musyrikin itu sangat mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, nenek tua tadi ya ketika bertemu dengan judges dan ditanya oleh judges, "Kamu kenal Allah?" Dia langsung menjawab, "Na'am." Iya, saya kenal siapa Allah menunjukkan orang musyrikin itu paham betul dan kenal siapa penciptanya dan siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian di antara faedahnya pula hirsu iblis liidlalin nas, semangatnya iblis untuk menyesatkan umat manusia, ya. Sampai rela ya masuk nginap di dalam bagian tubuh berhala yang disembah oleh kerajaan ketika itu rela di situ ya bertahun-tahun untuk disembah oleh umat manusia menunjukkan semangatnya iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Kemudian di antara faedahnya juga jawazul khida' fil harbi wal qital. Bolehnya kita melakukan penipuan fil harbi wal qital dalam peperangan dan pertempuran. Kisah ini menggambarkan tentang jihad yang dilakukan oleh Jadis. Buktinya apa kok jihad? Meskipun beliau seorang diri, tapi tetap dikatakan jihad. Buktinya, para malaikat yang datang kepada Jajis yang menghidupkan kembali Jajis mereka mengatakan kepada Baca Fajahiduhu fillahi haqqa jihadi. Kembalilah kepada raja dan berjihadlah melawan dia dengan sebenar-benarnya. Dan di sini Jajis melakukan yang namanya al-khidah, tipu tipu muslihat, ya, membuat siasat untuk menipu sang raja dan itu diperbolehkan dalam pertempuran dan pada yang terakhir su'u akibatil kufar jeleknya hasil akhir orang-orang kafir yakni keadaan akhir orang-orang kafir itu sangat jelek seperti ini gambarannya Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala hidup-hidup di dunia sebelum di akhirat kemudian mereka diratakan dengan tanah wa ila akhirih.